Dan semoga Allah membalas dengan kebaikan jasa-jasa mereka. Dan juga kebaikan mereka, usaha mereka siang dan malam untuk kesejahteraan rakyat. Untuk kepentingan kita, kaum muslimin di Indonesia ini secara umum dan khususnya di Kecamatan Limau ini maka sungguh demi Allah mereka memiliki jasa yang harus kita syukuri yang harus kita mengucapkan jazakumullahu khairah man lam yashkurin nas lam yashkurillah siapa yang tidak syukur berterima kasih pada manusia berarti dia tidak syukur pada Allah Subhanahu wa taala bangsa daerah sebuah negeri yang terpimpin dengan yang tidak terpimpin tentunya akan berbeda kalau tanpa ada pemerintahan kekuasaan yang mengatur sungguh yang terjadi adalah kekacauan. Seperti keadaan hutan, siapa yang kuat dia yang menang. Tetapi alhamdulillah kaum muslimin sejak dulu sejak diajarkan oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa taala menanamkan bahwa kita umat Islam adalah masyarakat yang terpimpin bukan masyarakat liar. Masyarakat yang selalu taat pada penguasanya dalam kebaikan. Bukan masyarakat yang mau sendiri pokoknya saya mau begini. Ini barakallahu fikum ditanamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tidak sekali tidak dua kali bahwa Islam adalah dinu jamaah, agama kebersamaan, agama ukhuwah, agama untuk bisa hidup dalam keadaan bersama-sama saling tolong menolong, saling bantu membantu, saling dukung mendukung. Untuk dunianya dan akhiratnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an. Janganlah kalian seperti musyrikin yang mereka berpecah belah dan masing-masing golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Allah katakan wala takunu minal musyrikin. Jangan seperti orang-orang musyrik. Musyrikun berpecah belah wajar karena mereka Tuhannya berbeda-beda dan mereka agamanya juga bikin sendiri, maka yang terjadi adalah kekacauan, perpecahan, perang saudara, perang suku yang terus-menerus. Bahkan satu peperangan saja bisa seratus tahun. Yaitu perang Daesh wal Ghabra yang penyebabnya hanya karena masalah pacuan kuda. Tetapi bisa terus-menerus berperang sampai suku-suku tadi mewariskan kepada anak cucunya mewariskan dendam bahwa mereka musuh kalian, mereka yang menumpahkan darah nenek moyang kalian, balaskan dendam nenek moyang kalian. Itu mereka. Tapi setelah datang Islam, alhamdulillah. Allah berikan kenikmatan Allah berikan kenikmatan besar. Nikmatul ukhuwah. Allah ingatkan kenikmatan yang besar ini. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari anqadakum minha. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Yang kalian dulunya bermusuh-musuhan. Saling bertikai, saling berperang. bi ni'matihi ikhwana. Tetapi kalian dengan nikmat dari Allah menjadi bersaudara. Diingatkan oleh Allah. Wadkuru, ingatlah. Apa cuma ingat? Syukurilah. Apa cuma syukur? Bukan. Syukur itu bukan di lisan saja mengucapkan alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah wa syukurillah dan kemudian pegang agama ini. Kuat-kuat agar persatuan akan tetap terjalin, tetap terjaga. Tetapi ketika naudzubillah sebagian kelompok nyempal, ya, saya katakan sempalan, karena dia atau mereka nyempal dari agama yang lurus berbelok ke kiri atau ke kanan, maka inilah biang perpecahan. Diawali dengan kelompok ekstrim yang bernama Khawarij. Yang mereka menganggap setiap orang yang berbuat dosa berarti kafir. Setiap orang yang berbuat dosa berarti dia halal darahnya. Maka mulailah mereka mengangkat senjata untuk memerangi siapa? Merangi muslimin. Karena dianggap kafir. Ini barakallahu wikum. Sempalan radikal yang seperti ini adalah pemecah belah umat. Maka harus diwaspadai. Harus kita saling ingat mengingatkan bahwa agama ini agama rahmat. Agama ini dinu jamaah, agama kebersamaan. Diperintahkan sholat untuk berjamaah. Loh kalau imamnya Kunut bagaimana saat Sah enggak? Sah. Salat di belakangnya. Siapa yang bilang tidak sah? Ya. Tapi kalau imamnya begini, saat imamnya begitu. Selama mereka masih muslim. Dan selama mereka masih memiliki rukun-rukun salatnya benar. Maka sah. Ya. Salat bersama mereka. Sallu khalfa kulli barrin wa fajir. Salatlah kalian bersama kaum muslimin. Apakah dia orang yang baik ataupun orang yang jelek. Artinya selama dia masih muslim sah salat di belakang mereka. Apalagi di masa-masa yang ketika itu penguasanya adalah jadi imam. Penguasa tertinggi jadi imam di masjid besar, penguasa daerah masjid, dia imam masjid di daerahnya. Maka kalau mereka nggak ikut sholat berjamaah, dicurigai. Sehingga beberapa sahabat yang terlambat, yang masih tersisa waktu itu di zaman Bani Umayyah, terlambat salat jamaah sudah bubar, tidak membuat jamaah kedua pulang ke rumahnya. Salat di rumah bersama keluarganya. Mengapa demikian? Kata si Ibn Uthaymin rahimahullah mereka khawatir. Kalau dia mengadakan salat jamaah yang berikutnya, niscaya yang sudah salat pun akan salat lagi. Kenapa? Sahabat Rasulullah. Sedangkan tadi yang mengimami beberapa penguasa Bani Umayyah fasik. Masih bermaksiat, bermaksiat. Niscaya mereka yang sudah salat akan salat lagi. Apa yang terjadi niscaya? Perpecahan. <laughs> Yang akan terjadi adalah ini jangan-jangan gerakan untuk menyaingi penguasa bikin sendiri. Ini masalah sholat. <laughs> Apalagi masalah-masalah yang lebih besar dari itu. Membikin negara dalam negara. Kamu menterinya, saya oh, waliul amrnya, saya amirul mukminin, kamu jadi ininya. Ini ini agama, ini bukan sandiwara. Inilah kelompok-kelompok sempalan tadi, Khawarij. Yang nama ISIS itu nama baru. Artinya mereka baru menamakan ketika mereka merasa punya daulah, merasa punya daulah. Kemudian dinamakan oleh mereka daulah Islamiyah Suriah dan Irak. Atau dalam bahasa Arab Daesh disingkatnya dalam bahasa mereka dalam bahasa Inggrisnya dikatakan ISIS. Ini baru penamaannya. Tetapi lihat siapa yang datang dan bergabung pada mereka. Ya. Dari Indonesia berangkat ya. kaum ya. Khawarij Indonesia. Dari Mesir berangkat kaum Khawarij Mesir. Dari seluruh dunia berangkat ke sana bergabung di sana. Maka kita tahu dari sejarah mereka sebelum berangkat ke sana di Indonesia itu mereka buronan. Mereka adalah khawarij. Mereka mengkafir-kafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin dan memecah belah persatuan kaum muslimin. Karena yang namanya persatuan ada dua makna dan dua-duanya diperintahkan. Bersatu di atas Quran was sunnah. Bersatu di atas tauhid, bersatu di, ajar, di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua bersatu di bawah satu penguasa muslim dan ini juga syar'i ini juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid wa huwa ma'al ithnaini ab'ad wa min al ithnaini ab'ad faman arada buhbuhatal jannah fa bil jamaah kata Nabi alaihi salatu wasallam atas kalian untuk bersama jamaah dan hati-hati kalian jangan berpecah belah. Karena syaitan akan menerkam orang yang sendirian. Sedangkan dari yang berdua, mereka lebih jauh. Siapa yang menginginkan buhbuhatal jannah? Siapa yang menginginkan tengah-tengahnya surga, yang paling indahnya, yang paling mulianya, maka hendaklah dia tetap bersama jamaah. Siapa yang maksud jamaah? Islam jamaah? Atau jamus, jamaah muslimin? atau JI, Jamaah Islamiyah? Lah, yang namanya jamaah adalah kaum muslimin dan penguasanya. Dan itu pun tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika menyatakan isma'u wa ati'u wa in istu'mila alaikum 'abdun habasyi tetaplah kalian dengar dan taat tetaplah kalian bersama penguasa kalaupun penguasa kalian 'abdun habasyi seorang bekas budak, turunan budak, turun rendahan, tapi sudah jadi penguasa, maka sabarlah, taatlah, tunduklah pada mereka. Walaupun bekas budak dari Habasya dari Ethiopia, ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya seperti kismis. Yani jelek, cacat. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan mujajja'ul atraf, yang terpotong hidungnya, cacat. Kalau bisa milih, kalau kita mau memilih, kita akan memilih yang normal, yang sempurna. Tetapi kalau sudah terjadi, dan dia sudah menjadi penguasa yang sah, maka harus kita tetap tasma' wa tuti' dengar dan taat walaupun dia bekas budak dari Habasyah rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah atas setiap muslim hendaklah dia dengar dan taat fima ahabba au kariha tetaplah tunduk pada penguasa kalian. Apakah dia suka ataupun tidak suka? Apakah dia dalam keadaan semangat ataupun merasa berat? Illa an yu'mar bima'siyatin. Kecuali kalau disuruh maksiat. Maaf, agama saya melarang saya. Fidami duna dini kata Umar bin Khattab. Aku akan taat pada duniaku. Bukan agamaku pada darahku bukan pada agamaku tetapi fala yanzi'anna yadan min ta'ah walaupun kita tidak mentaati perintah yang maksiat tetapi jangan kemudian mencabut tangan dari ketaatan ini semua ucapan-ucapan Rasulullah hanya saja mereka kaum sempalan ini kaum khawarij apakah dengan nama JIIJ Jamus ataupun dengan nama ISIS atau Daesh mereka menyelewengkan makna ini kepada makna-makna lain. Mereka tafsirkan jamaah adalah kelompok mereka. Siapa yang tidak bergabung dengan kelompok mereka, maka mati jahiliyah. Padahal hadisnya bukan kepada masalah-masalah kelompok-kelompok sempalan dan bukan pada organisasi. Makna wajibnya bayat adalah kepada imamul a'wam. Imam yang tinggi, imam yang artinya penguasa kaum muslimin yang benar-benar memiliki kekuasaan. Adapun mereka hanya pemimpin atau ketua organisasi, ketua kelompok dan gak memiliki kekuasaan apapun. Bagaimana dikatakan dia berkuasa? Oh ditangkap polisi kok di penjara. Berkuasa di mana kamu? Kamu bukan penguasa sama sekali. Dusta. Menyatakan dirinya penguasa dan minta dibayar. Bayatlah saya, bayatlah saya. Khonfidina maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan "Wa man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi Siapa yang berbaiat pada penguasa artinya sudah dia tunduk pada penguasa falyuti'hu in istata. Maka hendaklah mentaati penguasa itu sebisa-bisanya. Fa in jaa akhar nazi'uhu fadribu 'unuqah. Kata Nabi dan kalau ada seseorang satu kelompok yang ingin merebutnya, maka penggalah lehernya. Rawahu Muslim, diriwayatkan Muslim. Berarti mereka diperangi. Naam, hukumnya kaum sempalan Khawarij ini, hukumnya mereka-mereka yang memberontak kepada kaum muslimin, menghawalkan darah kaum muslimin, membuat teror-teror terhadap kaum muslimin, maka hukumnya mereka diperangi. Bukan sampai habis, sampai kembali pada ketaatan. Bahkan dalam Quran disebutkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan masih ingat surat Al-Hujurat. Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua golongan dari kaum muslimin yang bertikai berperang, maka damaikan keduanya. Fa in baghat ihdahuma al ukhra faqatilu allati tabghi. Tapi kalau salah satu golongan itu adalah pemberontak yang memerangi penguasa yang sah itu disebut bughat. Dalam tafsirnya makna bughat adalah yang menentang penguasa. Fa'in bagat ihdahuma. Kalau salah satu kelompok itu adalah bukot pemberontak, faqatilul lati tabghi. Maka perangi mereka yang bukot ini hatta tafi'a ila amrillah. Hingga dia kembali kepada perintah Allah. Maka alhamdulillah Pak polisi, Bapak tentara dan semuanya, para pejabat-pejabat militer jangan khawatir ini adalah perbuatan yang syar'i ketika menangkap mereka, memerangi mereka sampai menghentikan mereka. Ini adalah syar'i diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka mereka telah membunuh kaum muslimin. Maka mereka harus diperangi. Apa dalilnya? Dalilnya Rasulullah SAW juga menyatakan. Di samping ayat tadi. Rasulullah SAW menyatakan nanti akan keluar satu kelompok min dari turunan orang model ini yang ditunjuk waktu itu adalah seorang munafik yang naudzubillah ucapannya kurang ajar kepada Nabi dan memprotes dengan keras kepada Nabi dengan kalimat yang tidak pantas ketika Nabi membagikan pampasan perang. Sebagian besar diberikan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. seratus ekor unta, 100 ekor unta, 100 ekor unta. Tiba-tiba bangkit seseorang dengan mata melotot, dengan urat leher sampai keluar, muka memerah, dan menyatakan, Ya Muhammad, adil, Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Sesungguhnya engkau tidak berbuat adil, tidak membagi dengan pembagian yang syar'i dari Allah SWT. Min fawqi sab'i samawat. Bayangkan Rasulullah dikritik. Rasulullah SAW. Digugat. Apalagi orang-orang yang lain. Maka para sahabat marah ya Rasulullah. ini aktuluh. Biarkan kami bunuh dia. Kata Nabi jangan. Nanti dikira Rasulullah SAW membunuh kaum muslimin membunuh sesama muslim. Lihat, ya, tetap Rasulullah SAW sabar. Ya. Tetapi bukan tidak diberitakan, bukan berarti tidak diperingatkan bahaya orang yang seperti ini. Diperingatkan oleh Nabi. Ini akan muncul orang-orang yang seperti ini kata Nabi. Min diihada kaumun akan muncul dari kelompok orang seperti ini satu kaum yang sholatnya mengalahkan sholat kalian, puasanya mengalahkan puasa kalian, ibadahnya mengalahkan ibadah kalian. Yakhrujuna ad din kama yakhrujus sahmu minar ramiyah. Tetapi keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Perhatikan yang digambarkan oleh Nabi. Ibadahnya Masya Allah. Tapi sayang. Mereka membunuh umat Islam memerangi kaum muslimin. Yaqtuluna ahlul Islam wa yad'una ahlul awzan dan justru membiarkan mereka-mereka orang-orang kafir penyembah berhala. Subhanallah. Sangat pas untuk mereka ini. Kelompok sempalan yang menghalalkan darah kaum muslimin yang menyatakan bahwa kalau tentara dijuluki lalrijo harus dibunuh mereka. Kalau melihat polisi katakan tauhid. Ini harus kita perangi. Anak kecil digendongan itu dikatakan tuh gitu di depan. Ketika melihat polisi dan tentara, ini barakallahu fikum mereka kaum muslimin, mayoritas mereka kaum muslimin masih sholat bahkan masjidnya di Mapolres Mapolres di Mapol Mapolsek ada masjid ada mereka sholat berjamaah apakah kalian tidak lihat apa mereka buta kaum muslimin yang bersolat berpuasa haji umroh mereka membaca Quran Bagaimana mungkin dikatakan kufar? Bagaimana mungkin dikatakan kafir? Khonibillah di sinilah bahayanya Islam sempalan yang bernama Khawarij yang bentuknya bisa ISIS Daesh ataupun bentuk-bentuk lain bahkan muncul akan akan muncul nama-nama lain yang jelas kalau pemikirannya menghalalkan darah kaum muslimin menghalalkan pemberontakan pada penguasa muslim maka ini adalah pemikiran sesat khawarij Sami wala haraj. Silahkan nama, namakan sesuka kalian. Tetap khawarij. Namanya keren, kelompok amar ma'ruf nahi munkar misalnya. Atau kelompok pembebasan Islam. Atau kelompok apalagi silahkan. Kalau dia menghalalkan darah kaum muslimin tetap khawarij. Yang kata Nabi Allah SAW pada akhir hadisnya. Di akhir hadisnya menyatakan. Lau adraknahum. Lakatanahum Sungguh kalau aku menemui mereka, aku akan perangi mereka. Seperti diperanginya. Kaum Ad kan kaum Iram. Subhanallah. Kaum Ad dan Iram itu adalah kaum yang diazab oleh Allah dibantai mereka. Dengan azab mereka bergelimpangan. Kata Nabi, kalau aku temui mereka, niscaya aku akan perangi mereka. Maka jangan lupa bahwa agama ini aslinya, hakikatnya agama rahmat, agama kasih sayang. Hanya saja mereka merusak gambaran Islam ini. Mereka mencoreng gambaran Islam sehingga terlihat ekstrim, jelek, bahaya, ini begini dan begitu. Sehingga sekarang beberapa orang yang di luar Islam ketika melihat kalimat Islam takut. Wah, ini bahaya. Kenapa? mereka kufar memang salah. Tetapi yang juga andil dalam kesalahan ini adalah kaum khawarij. Dulu ketika karikatur-karikatur dari Denmark membuat marah sekian kaum muslimin, mencerca Rasulullah SAW. Saya bicara. Dan saya katakan, naam mereka kufar. Mereka membenci Islam dari dulu. Mereka membenci Islam sejak ketika Rasulullah SAW berdakwah, orang kufar mencerca. Itu wajar. Tetapi saya tanya, kenapa? Kok mereka membuat karikaturnya Rasulullah SAW membawa bom? Kenapa? Karena munculnya teroris-teroris yang merusak nama Islam. Berarti kalian wahai para teroris andil dalam merusak nama Islam. Kalian andil untuk menjelekkan Islam itu sendiri di mata mereka. Islam ini adil, Islam ini rahmat, Islam ini mengajarkan untuk menghormati tamu, walaupun kafir. Sebagian mereka baru tahu, masa? Kok masa? Apa nggak pernah baca? Wallahi, benar sekali ucapan Hasan al Basri rahimahullah. Kata beliau, Inna kauman, sesungguhnya ada satu kaum yang ibtaghaw ibtaghaw ibadah wala yatlubuna al-ilm. Ada satu kaum yang semangat beribadah tapi nggak mencari ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Hasan Al Basri ada satu kelompok yang semangat berdakwah, berdakwah, beramal, beramal, tetapi tidak mempelajari ilmu din alias bodoh. Semangat tanpa ilmu. Fakharaju ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya mereka justru memerangi kaum muslimin sendiri Kata Al-Hasan Al-Basri. Apa sebabnya? Jahal, kebodohan. Hadis-hadis tadi mereka nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar hadis ketika Rasulullah SAW didatangi oleh dua utusan Musa Musailamah Al-Kadzab. Utusan Nabi palsu yang bernama Musa Musailamah. Datang dua orang ini menyatakan ah, kami diutus oleh Nabiullah Rasulullah Musailamah. Dan kami diutus sebagaimana engkau diutus, maka kita bagi wilayah. Engkau wilayah sini dan nabi kami di wilayah sini. Bagaimana? Apakah Rasulullah marah atau tidak marah? Marah besar. Nabi marah. Tetapi kalimat Nabi yang keluar sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma." Lau kuntu qatilan wafdan laqataltukuma. Kalau saja aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Sangat marahnya Nabi SAW. Tetapi kemarahan beliau tertahan oleh ilmu sehingga tidak menghalalkan darah tamu. Dan menyatakan kalau saja boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Maka dibiarkan pulang tamu itu tanpa dibunuh. Tetapi bukan dibiarkan, diperangi mereka, kufar. Rasulullah SAW penguasa. Memerintahkan. Dan itu perang yang syar'i. Memerangi kufar dengan pemerintah, dengan penguasa muslim. Maka yang namanya kebersamaan tadi dalam segala hal. Harus bersama-sama mereka. Khususnya pada perkara-perkara ibadah yang sifatnya jama'iyah. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama. Apakah kitab Aqidatul Salaf Ashabul Hadis oleh Imam Musabuni al syafii dari Matab Syafi'i ataupun kitab Aqidat Tahawiyah dengan syarahnya Ibn Abdul Aziz hanafi mazhabnya Hanafi atau kitab Syarh Sunnah yang madhabnya Hambali dalam masalah ini sama, enggak berbeda. Apakah dari madhab syafi dalam madhab Hanafi, ataupun dalam madhab Hambali sama. Apa itu? Hendaklah kalian tetap bersama penguasa, jihad bersama mereka, Eid bersama mereka, hari raya bersama mereka, haji bersama mereka disebutkan ibadah-ibadah tadi ibadah jami'iyah. Al-jihadu madin ma'al imam wal jum'atu wal jama'ah. Disebutkan pula setelah itu wal idaini dan dua hari raya bersama penguasa. Jangan masing-masing mengadakan perayaan Idul Fitri sendiri. Sehingga hari ini Idul Fitri, besok ada yang Idul Fitri, lusa ada Idul Fitri. Ini namanya tidak ada kepemimpinan, tidak ada kebersamaan. Islam tidak mengajarkan demikian. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang sangat jelas. Al-fitru yawma yuftirun nas. Atau saum dulu. As-saum yawma yasumun nas. Wal fitru yawma yuftirun nas. Wal adha yawma yudahin nas. Idul Fitri adalah ketika manusia bersama-sama Idul Fitri. Saum, puasa, Ramadan adalah ketika kaum muslimin bersama-sama berpuasa. Idul Adha adalah ketika kaum muslim bersama-sama berpuasa. Maka hendaklah bersama penguasa, berpuasa bersama penguasa, beridul fitri bersama penguasa, beridul adha bersama penguasa, wa jihadu ma'bin ma'al imam dan jihad juga bersama penguasa. Jihad itu tidak mungkin sendiri-sendiri. Harus ada kekuasaan dan kepemimpinan. Dan itu tidak mungkin tanpa penguasa. Khulibina azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan pada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ini hakikatnya. Tidaklah kami utus engkau kecuali rahmatan lil alamin sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kenapa ke seluruh alam tidak kaum muslimin saja? Karena yang mendapatkan kebaikan itu seluruh alam. Kalau Islam ini tegak, <laughs> niscaya yang akan mendapatkan kebaikan kaum muslimin dan juga seluruh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Adab yang akan turun tertahan. Kenapa? Ada kaum muslimin yang beribadah kepada Allah taala. Tetapi ketika mayoritas mereka bermaksiat akan turun adab. Tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma maknanya adalah dengan datangnya Islam ini tidak ada lagi adab yang merata seperti dulu. Kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Nabi Nuh diadab merata habis. Tapi dengan diutusnya Rasulullah SAW sudah tidak ada lagi. Turun adab di sebagian, sebagian lain tidak. Sebagian yang ini kena, yang sana tidak. Sehingga tidak habis seperti dulu, merata. Kecuali orang beriman saja yang selamat. Ini khudinana azakumullah. Kenapa? Kata Allah wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Demikianlah kata Allah kami timpakan adab yang kecil. Adab dunia semuanya kecil walaupun sebesar apapun. Adabul adna dunal adabil akbar bukan adab yang besar kenapa la'allahum yarji'un agar mereka mau kembali agar mereka mau bertaubat agar mereka mau berhenti dari kekufurannya, kesesatannya. Subhanallah. Rahmat atau bukan rahmat? Ini agama rahmat. Ada satu kisah yang menunjukkan rahmat Islam. Satu sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Tufail Ad-Dausi dari suku Daus. berdawah kepada suku Daus tapi menentang suku Daus. Datang kepada Nabi ya Rasulullah Inna dausan asatillah wa rasulah. Sesungguhnya suku Daus menentang Allah dan Rasulnya. Doakan mereka supaya ditimpakan azab, dibinasakan mereka. Alfi ma'ana. Maka Nabi pun mengangkat tangannya ke langit dan berdoa. Dan memang sunnah mengangkat tangan ke langit dalam doa. Para sahabat yang hadir semua sudah ketakutan. Binasa Daus, hancur Daus. Ternyata apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahumma di dausan wa'tibihim. Allahumma di dausan wa bihim. Ya Allah berilah hidayah kepada suku Daus. Datangkan mereka kemari. Berilah hidayah kepada suku Daus. Datangkan mereka kemari. Sampai tiga kali. Dan subhanallah dikabulkan oleh Allah dan suku Daus berbondong-bondong masuk Islam. Datang pada Allah SAW kami masuk Islam, kami masuk Islam. Lihat rahmat. Lihat rahmat. Dan juga kita tahu semua kisah sejarah Rasulullah SAW ketika terusir dari Mekah ke Taif Sampai di Taif dilempari pula dengan batu sehingga berdarah kaki Rasulullah SAW. Kaki yang mulia, kaki seorang Rasul terluka karena dilempar oleh mereka. Sehingga beliau di pinggir kota berdoa pada Allah, bermunajat pada Allah, ber, meratap istighatsah kepada Allah Taala. Ya Hayu Ya Qayyum rahmatika astaghith. Ya Allah aku meratap kepadamu, aku meminta kepadamu. Maka datang malaikat, malaikat gunung, diutus oleh Allah Taala Ya Rasulullah, aku malaikat gunung yang ditugaskan untuk menjaga gunung ini. Dan aku diperintah untuk mentaatimu. Kalau engkau menginginkan aku melemparkan al-khsyabaini alaihim la fa'altu. Kalau aku diperintahkan untuk menimpakan dua gunung ini, dua gunung batu ini kepada mereka, aku akan kerjakan sekarang. Apa jawab Rasulullah wasallam? Jangan. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Lihat barakallahu fikum lihat rahmat, lihat kasih sayang Islam. Jangan ya Rabb. Terus berdoa pada Allah SWT. Ya Allah bila hidayah pada mereka, sungguhnya mereka masih belum mengerti, mereka masih belum paham. Kalau mereka paham, misalnya mereka akan masuk dalam Islam. Atau dalam riwayat, Nabi SAW menyatakan, Bal, bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam. Ini ikhwan ibn yang namanya rahmat. Jangan kemudian baru berdakwah sehari dua hari kemudian menyatakan wah memang kampung ini nggak beres kampung ini harus dihancurkan Allahumma ya Rabb hancurkan kampung ini kamu dakwah atau akan memusuhi manusia kamu dakwah apa akan membuat kejelekan-kejelekan pada manusia sebarkan rahmat ajak mereka pada hidayah kalau mereka masih belum mau, doakan pada Allah Ta'ala semoga dapat hidayah. Dan berupaya dengan upaya-upaya yang lebih serius. Dengan yang lebih baik. Qala dikatakan oleh para sahabat ya Rasulullah. Id'u alal musyrikin. Para sahabat sudah marah pada musyrikin. Ya Rasulullah, id'u alal musyrikin. Ya Rasulullah doakan kejelekan buat musyrikin agar mereka dibinasakan, dihancurkan. Apa jawab Rasulullah SAW? Lihat jawabannya dalam Sahih Muslim. Ini lam ub'ath la'anan wa inna bu'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Aku diutus untuk menebar rahmat. Saya ulangi hadis sahih, rahu Muslim fi sahihi. Menyatakan ini lam ub'ats la'anan Wa inna mubi'istu rahmatan. Aku tidak diutus untuk menjadi tukang laknat. Tapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Untuk menebar kasih sayang. Ini khudina azakumullah. Inti agama inilah yang sudah mulai dicoreng oleh kelakuan-kelakuan para Islam sempalan ini. Oleh kelompok-kelompok sempalan dari Khawarij, kaum radikalis, mereka-mereka yang ekstrim, yang melampaui batas, yang keluar dari sunnah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Dalam riwayat Ad-Darimi, Rasulullah menyatakan, Ya ayuhan nas, Ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang diberikan pada kalian. Aku ini, dengan dakwahku ini, rahmat Allah yang diberikan pada kalian. Maka syukurilah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaklah kita menebarkan kasih sayang pada umat memberikan pada mereka kebaikan-kebaikan dan termasuk rahmat Allah adalah memberikan bimbingan-bimbingan ilmu ajarkan Quran ajarkan ibadah ajarkan salat ajarkan puasa ajarkan pada mereka tauhid, ajarkan la ilaha illallah, peringatkan mereka dari bahaya kesyirikan, peringatkan mereka dari bahaya kesesatan-kesesatan. Ini barakallahu fikum juga rahmat maka jangan dicoreng rahmat ini dengan tingkah-tingkah yang keluar dari sunnah. Apa tingkah-tingkah yang keluar dari sunnah yang saya maksud? Yaitu perbuatan-perbuatan premanisme. Main hakim sendiri. Ini khudibin azamullah. Nggak diajarkan dalam sunnah. Ulhatu burhanakum in kuntum sadiqin. Silahkan bawa dalil kalian kalau kalian memang benar. Apakah itu diajarkan? Ada kemaksiatan bakar, ada kemaksiatan serang. Ada ajaran seperti itu. Kalaupun ada perintah yang mirip seperti itu pada penguasa. Itu pun ada aturan-aturannya. Penguasa oleh Allah diajarkan untuk bersikap adil. Diajarkan untuk memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang munkar. Dan penguasa berhak untuk menghukum siapa-siapa yang melakukan kemunkaran. Siapa yang minum khamr dicabuk. Itu hak mereka. Tapi rakyat, apa hak mereka untuk bertindak? Apa hak mereka untuk menyikapi atau berbuat seperti itu? Gak ada hak mereka sama sekali. Itu bukan hak mereka. Itu hak penguasa untuk menghukumi orang-orang yang melanggar, melanggar syariat, melanggar agama, berbuat kemaksiatan-kemaksiatan atau paling tidak mengikis mengurangi maka sangat menyedihkan kalau ada kelompok-kelompok atau orang per orang yang pernah saya dengarkan ceramahnya mengancam-ngancam kalau tidak mau berhenti radionya bakar ini demi Allah tidak pantas diucapkan untuk sesama muslim mereka muslimin, kita muslimin. Apakah beda madhabnya, beda pendapatnya, mereka masih sholat, tidak halal darahnya. Mereka masih sholat, tidak boleh kita memerangi mereka. Kalau tidak mau mereka minta maaf, banjir darah. Ini terdengar kalimat-kalimat seperti ini di Tegal sana. Ini kalimat yang sungguh menyedihkan. Ucapan seorang kiai, seorang tokoh, seorang ustaz masa seperti itu. Ini kami peringatkan kepada kita dan kepada seluruh kaum muslimin dan kepada para dai, bukan begitu cara bertakwa. Hati-hati. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian semua dan kita semua untuk bersama-sama bertakwa pada Allah. Seorang dai itu menyatakan ini yang benar, ikutilah. Ini yang salah, jauhilah. Itu dai. Itu dai. Kalau urusan menghukum, menyerang, membakar dan sebagainya itu penguasa. Adapun dai menerangkan beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Ikutilah sunnah Rasulullah. Jangan mengadakan acara-acara yang tidak diajarkan oleh Nabi. Itu dai. Kalau mereka ikut alhamdulillah, kalau mereka tidak ikut selesai, kita tinggalkan. Apa kata Syekh Al Albani? Ilqi kalimatak wamshi. Kata Syekh Al-Albani, ilqi kalimatak wamsi. Lemparkan kalimatmu, jalan. Karena tidak ada paksaan dalam agama. La ikraha fid din. Tidak perlu kemudian kita bersikap dengan sikap-sikap seakan-akan kepada orang kafir. Menghalalkan darah mereka, memerangi mereka, membakar pondok mereka, atau membakar uh, markas mereka dan sebagainya. Tidak, tidak halal. Kita hanya menerangkan bahwa itu salah itu bukan mencocoki sunnah. Itu keliru. Ajarkan tauhid, beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Ajarkan prinsip sunnah, ikutilah Rasulullah, jangan bikin-bikin sendiri. Agama ini ke agama Allah, ilmunya dibawa oleh Rasulullah. Ajarkan mereka tuh mengikuti generasi terbaik, generasi para sahabat, ulamanya ulama, itu para sahabat. Ulamanya para ulama, karena mereka adalah yang murid-murid langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian kita ingatkan kembali ringkasan pembahasan kita. Yang pertama, Islam adalah agama rahmat. Yang kedua, Islam adalah agama jamaah, agama kebersamaan. Untuk kita bersama-sama penguasa dan bersama-sama di atas jalan kitab sunnah. Dan juga Islam adalah agama nasihat. Ad-dinu nasihat Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Dikatakan oleh Nabi, Islam ini, agama ini nasihat. Untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah dan kitabnya dan rasulnya dan untuk aimatul muslimin wa ammatihim. Untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya. Apa maknanya nasihat untuk Allah? Artinya karena Allah ikhlas untuk Allah Ta'ala. Apa makna untuk kitab Allah Sesuai dengan kitab Allah. Apa maknanya untuk Rasulullah? Sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Hendaklah menasehati penguasa kaum muslimin dan seluruh rakyat kaum muslimin. Nasihat untuk semua pihak. Untuk penguasa dan untuk rakyatnya. Kita sebagai rakyat harus taat pada penguasa, penguasa harus adil kepada rakyatnya, sedangkan kita semua kaum muslimin, hukaman wa mahkumin. Apakah hukam ataupun mahkumin semuanya adalah hamba Allah yang harus beribadah pada Allah, mengikuti syariat, mengikuti agama, maka perlu saling nasihat menasehati. Hanya saja kata Nabi SAW, kalau menasehati penguasa, ada caranya khusus. Kenapa demikian? Karena dikhawatirkan akan terjadi apa yang tidak kita harapkan. Kata Nabi, "Waman yansah lidhi sultanin falyakhud biyadih." Siapa yang menasehati penguasa, hendaklah ambil tangannya. Nasehati langsung kepadanya. Fa in sami'a minhu fadak. Kalau mau mendengar alhamdulillah. Kalau tidak maka bukan salah kita. Kita sudah menyampaikan. Artinya kita di hadapan Allah sudah menyampaikan ya Rabb. Selesai. Kalau mereka akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan demikian oleh Nabi SAW karena kalau berdiri di mimbar-mimbar dengan alasan menasehati penguasa. Dalam tablik-tablik akbar dikumpulkan di lapangan besar dan kemudian menyatakan penguasa durjana, penguasa ini zalim, penguasa tidak begini tidak begitu. Katanya nasihati penguasa, itu bukan menasihati penguasa. Itu namanya menjatuhkan wibawa penguasa. Menjatuhkan kehormatan penguasa dan itu namanya provokasi. Dilaknat dua golongan. Yang satu tukang sihir, yang satu namam berbarengan. Ya. Kata para ulama kenapa? Kok tukang sihir dengan uh, orang ini namam kok sama dilaknatnya? Kok mengerikan sekali? Karena yang diakibatkan oleh tukang sihir dan namam hampir sama. Tukang sihir itu yufarriqun Nelmar mar eh, yufarriqu bainal mar'i wa Memecah belah seorang istri dari suaminya, suami dari istrinya itu tukang-tukang sihir. Sedangkan namam lebih besar lagi. Nama itu tukang adu domba. Hati-hati Khonibrina Azokumullah, saya nasihatkan sebagai penutup. Bahwa negeri kita, negeri Indonesia ini Masya Allah. Negeri yang indah, hijau dan kaya. Dan juga Alhamdulillah mayoritasnya rakyat adalah kaum muslimin. Terdengar di mana-mana kumandang azan dan ini harus disyukuri. Sungguh saya pernah berjalan-jalan ke negeri kafir, sedih. Nggak ada suara azan, bahkan tidak boleh azan. Dan saya sholat Jumat di sana, tiba-tiba besoknya ada polisi datang, katanya kalian mengganggu ketertiban. Ya. Sholat Jumat nggak pakai speaker, didatangi polisi, ya. katanya mengganggu ketertiban. Suaranya keras katanya. Suara apa? Ternyata suara amin. Ya. Akhirnya pada Jumat berikutnya didatangi oleh intel. Membawa rekaman berdiri di depan hara, ya, di depan masjid. Begitu amin, dicek. Ya, karena mereka punya aturan lebih dari sekian mengganggu, kalau kurang dari sekian tidak mengganggu. Ya. Dan ternyata kurang. Oh nggak apa-apa. Astagfirullah. Salat dipermasalahkan oleh mereka. Amin dipermasalahkan. Wallahi ni'mah. Kita hidup di Indonesia ni'mat. Sangat nikmatnya. Maka jangan sampai kita lupa nikmat ini. La in syakartum la azidannakum. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur, Allah tambah kenikmatannya. Allah tambah kenikmatan. Tapi kalau kalian kufur, kata Allah inna adzabi lasyadid. Azabku sangat pedih. Dan di antara bentuk balasan yang tidak syukur adalah dicabut kenikmatannya. Ketika mereka tadinya nikmat di Aljazair, mereka beribadah, mereka belajar, mereka mengkaji kitab di masjid-masjid, bahkan di masjid-masjid pemerintah, di kantor-kantor pemerintah. Sholat jamaahnya makmur, kajiannya makmur. Dengan kitab kajiannya, bukan jiping. <laughs> Masya Allah. <laughs> Tapi ketika kemudian mereka tidak sabar. Kemudian melawan dengan senjata. Terjadi pertumpahan darah. Apa yang terjadi sekarang? Kenikmatan tadi dicabut. Sekarang semua dicurigai. Yang berjenggot dicurigai yang pakai begini pakai begitu dicurigai yang berani-berani dia untuk membuat kelompok atau membuat kajian-kajian dicurigai hanya sepi masjid-masjid wallahi menyedihkan ratap tangis di Aljazair ini sebagai pelajaran jangan sampai terjadi di Indonesia ini yang alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan besar dari Allah dengan sebab apa yang ada pada mereka mereka para penguasa apa yang mereka izinkan, apa yang mereka aturkan, alhamdulillah. Menjadi nikmat. Tetapi sekarang ini mungkin karena sebagian orang-orang kafir yang hasad dengki kepada umat Islam tahu bahwa ini keenakan mereka di Indonesia ini. Harus diganggu. Maka mulai ditunggangi yang bisa memecah belah kaum muslimin ditunggangi kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok ekstrim untuk bisa memecah belah umat Islam di Indonesia. Hati-hati. Kelompok-kelompok ini kadang dibantu oleh mereka. Kok bisa? Masa pemberontak Muslim kok dibantu sama orang kafir? Kok bisa? Iya, karena mereka punya kepentingan. Kalau terjadi peperangan antar muslimin dan muslimin di Indonesia, antara kelompok ini dengan kelompok itu, antara kelompok ini dengan penguasanya, antara penguasa dengan satu. Apa yang terjadi? Silahkan. Peperangan model manapun yang matinya muslimin, yang ditawannya muslimin, yang rugi muslimin, yang sengsara muslimin, yang tertekan muslimin, yang ketakutan juga muslimin. Hati-hati. Nggak ada keuntungan apapun. Nggak ada keuntungan apapun. Sudah korban banyak, ini baru demonstrasi, belum peperangan. Berapa korbannya ketika itu? Yang katanya people power, people power. Berapa korbannya? Berapa yang dibakar? Berapa ruginya? Berapa? Dan apa hasilnya? Ada perubahan? Kurang lebih lah, hampir sama. Kurang lebih, hampir sama. Karena perubahan akan terjadi dengan ilmu. Dengan bimbingan kalau Allah, kalau Rasul. Dengan bimbingan ayat dan hadis. Maka kita ingatkan kembali bahwa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Semoga Allah SWT taala menjadikan negeri Indonesia ini menjadi negeri yang aman, tentram dan makmur dan menjadikan umatnya bersatu, tidak berpecah belah, tidak saling berperang dan juga berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka para penguasa mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa kembali pada Quran dan Sunnah dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan teman-teman dekat mereka adalah orang-orang yang baik agar mereka terbawa pada kebaikan.